Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan dengan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu wahai Allah Tuhan Maha Pengasih.